Saya kembali sholat subuh berjamaah di musola Rodotul Jannah dan selepas wirid kita baca kalam salaf, kalam Habib. Kebetulan pagi ini kita baca kalam Habib Ahmad bin Umar bin dan seterusnya kita baca sampai khatam. Insyaallah kita pilih bagian-bagian tertentu dan karena ini bulan Rajab di Ar-Rodoh juga dibaca Sahih Bukhari, kita terbaru baca Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بمريم قال حدثنا أباية بن رفاعة قال أدركني أبو عباس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخبر من اخبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن أن أبو هريرة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة إلى آخر ما قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه هموا بالخير يرفعكم الله في الدارين الدنيا والآخرة وقال أنو الخير يذفركم الله به في عافية لأن المؤمن ما زاد على سائر الناس إلا بالنيات الصالحة أما أعمال الظاهر فقد تتعتى من المنافقين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني النية الصالحة قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هموا بالأمور العالية وإياكم وأسافل الأمور فإني ما هممت بأمر إلا نلته أو كما قال حتى أنه هم بالملك فبلغه الله إياه ثم عزفت نفسه إلى الملك الأبدي فالله سبحانه وتعالى بيبلغه إياه أو كما قال وقال رضي الله عنه عاونوا على هذا الأمر الذي ندعو إليه ولا يخذلنكم ولا يغذلنكم الشيطان فإنه ماله ولهذا شان آون آونوا آونوا يا إخواني تنصروا الرسول أو بغيت التوبيخ في القبور عسى الله ينور بصيره ويسرح الصدور ويسهل على الإنسان إذا كانت المعاونة في بناء مسجد أو استقاية ولو كان في هذا الشأن عسر عليه لأنه يخذل عليه الشيطان أو كما قال أو ما هذا معناه وأستغفر الله وسمعت سيدي رضي الله عنه يقول ينبغي لمن رأى أحدا يخل بشيء من المأمورات أن ينبهه برفق ويأتكد في قلبه أنه أفضل منه إلى آخره ويذكر, ويذكر قصة الشيخ أحمد بن حجر فيما ينقل عنه حين عبر ومعه تلامذته على الشيخ المجذوب الفرغاني وهو جالس على مزبلة فخطر بخاطر الشيخ ابن حجر قالوا بعضهم ما اتخذ الله من ولي جاهل فكشفه الفرغاني وقال له اتخذني على رغم أنفك فحصل بعد ذلك على الشيخ ابن حجر فيما أظن بعض النسيان لما يعلم فشكى ذلك إلى العلماء فلم يدله أحد منهم على شيء حتى أتى إلى بعضهم فأخبره بالقصة فقال له اعتذر إلى الشيخ الفرغاني ويحصل لك الشفاء فاعتذر إليه فرضي عنه وأمره بذبح الديك المعروف وقال له عاد علمك إلا في حوصلة ديك أو كما قال وأستغفر الله وأستغفر الله إن كنت سهوت fi syai' haitsu qasdi hifdzul mudzakarah wallahu ghafurur rahim. Ila akhir maqalah radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagian dari apa yang diucapkan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ini seorang ulama Hadramut yang wafat pada tahun 1257 Hijriah. 1257 Hijriah. Jadi wafatnya dua tahun sebelum lahirnya Habib Ali bin Muhammad bin Uzain Al-Habsyi. Setelah beliau wafat dua tahun, Habib Ali Al-Habib Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, beliau menasihatkan di sini tentang bagaimana seseorang hendaknya memasang semangat yang tinggi atau niat yang tinggi. Saya akan terjemahkan nanti baru kita bahas sedikit. Humu bil, um, bil khair. Hendaknya kalian punya semangat untuk melakukan kebajikan. Maka Allah akan meninggikan derajat kalian di dunia dan di akhirat. Niatkanlah kebaikan maka kalian akan dijadikan oleh Allah mampu mengerjakan kebaikan kebaikan tadi dan semoga dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan khair, dalam keadaan afiah. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak bisa mengungguli manusia secara umum, kan orang itu banyak. Di dunia ini muslim bukan cuma kita. Caranya bagaimana biar kita bisa mendapatkan derajat yang mengalahkan muslim-muslim yang lain. Caranya adalah hanya dengan niat-niat yang solihah. Sedangkan kalau amal dohir, sholat, puasa, sodakoh, amal dohir, fakot ata minal munafikin. Orang munafik juga bisa melakukannya. Kadang ada orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, e, sodakahnya banyak. Tapi dia munafik, bukan mukmin yang beneran. Dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Had ayat 37, La lallaha luhumuha tidak sampai kepada Allah daging korban tersebut dan tidak sampai kepada Allah darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Al Habib Umar bin Abdul uh, Syekh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima radhiyallahu anhu berkata, "Hummu bil umur al aliyah." Punya punyalah atau milikilah semangat-semangat untuk menggapai derajat-derajat yang tinggi atau amal-amal yang yang tinggi. Dan jangan sampai kalian punya semangat untuk menggapai hal-hal yang yang rendah. Sesungguhnya aku ini tidak menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh kecuali pasti aku dapatkan. Jadi setiap kali aku pengen sesuatu dan itu dengan kesungguhan pasti aku dapatkan. Bahkan dikatakan oleh para ulama annahu hamma bil mulki. Dulu Syekh Umar bin Abdul Aziz itu pengen jadi khalifah. Dia semangat pengen jadi khalifah. Akhirnya sama Allah di, dikasih dia pun jadi jadi khalifah. Suma azafat nafsu ilal mulkil abadi. Tapi setelah jadi khalifah, beliau tuh jiwanya tertarik untuk memil, mem, menjadi apa ya, mendapatkan kerajaan yang abadi. Bukan kerajaan dunia, pengen dapat kerajaan akhirat. Pengen jadi orang yang sukses di akhirat. Maka Allah pun akan menyampaikan dia ke sana sehingga dikenal sebagai khalifah yang kelima setelah khalifah Rasyidin. Beliau juga mengatakan radhiyallahu anhu, hendaknya kalian menolong uh, perkara yang kami sedang mengajak kalian untuk melakukannya. Yang dimaksud beliau, hendaknya kalian menolong dakwah. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini terkenal ahli dakwah. Hidupnya digunakan seluruhnya untuk berdakwah. Beliau mengatakan, ayo kalian hendaknya menolong dakwah ini. Upaya untuk berdakwah ini ditolong. Jangan sampai kalian dihinakan oleh setan, ditipu oleh setan. Karena setan itu paling tidak suka sama dakwah. Wahai saudara-saudaraku, tolonglah dakwah ini karena kalian dengan menolong dakwah ini sudah menolong Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian mau nanti di kuburan dihinakan? Jadi kalau nggak mau dihinakan di kubur, ya tolonglah dakwah ini. Semoga Allah menyinari mata hati kita dan melapangkan hati kita. Amin. Zaman sekarang ini, kalau ada pembangunan masjid atau tempat untuk minum air dulu di uh, tanah Arab sana banyak orang bangun tempat untuk memberikan air gratis. Jadi orang mau minum, mau ngambil air gratis ada karena air di padang Sahara itu sulit. Jadi ada yang bangun seperti itu. Atau bangun masjid, itu mudah buat orang. Maka ada pengumuman pembangunan masjid kan banyak orang mewakafkan tanahnya dan lain sebagainya. Walau Nabi fi hadzan asru Tapi kalau urusan dakwah untuk majelis, untuk pengajian gitu, orang itu susah diajak. Ya, orang susah diajak untuk berderma, untuk curahkan tenaganya, itu susah. Kenapa? karena dia ditipu oleh setan, dihinakan oleh setan, setan tidak mau. Dia membantu dakwah. astaghfirullahaladzim, kata yang mencatat tulisan ini, eh, saya istighfar, semoga yang saya tulis ini nggak salah. Karena kan menulis apa yang didengar. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, seseorang yang melihat orang lain muslimin atau muslimat yang meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, misalnya nggak puasa, nggak sholat, gitu, salah satu yang diperintahkan Allah ditinggalkan oleh orang tersebut, kita melihatnya, hendaknya memperingatkannya atau mengingatkannya dengan lemah lembut. Mengingatkannya dengan lemah lembut, wayak takit. Dan dia harus meyakini ketika mengingatkan orang tadi, dia harus meyakini orang yang dia ingatkan itu di sisi Allah derajatnya lebih tinggi dari dia. Jadi misalnya orang gak sholat, suruh ingatkan, ayo kamu sholat. Tapi Ketika mengingatkan harus harus meyakini ini yang saya sehati lebih hebat dari saya di sisi Allah. Ya, sementara ini kalau kebanyakan kita tidak bisa gitu kan sebaliknya. Lihat orang punya kekurangan tuh langsung kita lebih, yang punya kurang kurang. Disebutkan ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad bin Hajar sangat terkenal kan Syekh bin Hajar. Beliau bersama murid-muridnya melewat sedang berjalan melewati seorang sufi yang majdub seorang yang soleh namanya Al-Farghani. Syekh Al-Farghani sedang duduk di tempat yang nggak bersih itu. Mas itu tempat sampah itu. Ya, dekat sama tumpukan sampah itu, duduk di situ. Saat melewati seorang seorang soleh yang duduknya di tempat sampah, maka dalam hati Ibn Hajar itu terlintas ya. Terlintas ucapan para sufi yang mengatakan wali waliyan jahilan Allah tidak akan mengangkat orang bodoh jadi wali Ya, dalam hati ini orang bodoh, masa dibilang wali? Memang orang uh, orang Majid itu perilakunya nggak jelas. Kadang perilakunya itu nggak nggak sesuai adab-adab yang yang aneh. Perilakunya perilakunya nyeleneh. Akhirnya dalam hati terlintas, nggak mungkin Allah ngangkat orang bodoh jadi wali. Fakas Fakashaful Farghani. Ketika di hati tergerak ucapan seperti itu, Syekh Al-Farghani itu dengar ucapan hatinya itu. Maka menjawab ucapannya Ibn Hajar dengan kalimat ittakhadhani ala raghb ittakhadhani ala rughmi anfik. Meskipun kamu enggak suka, Allah akan saya jadi wali. Jadi meskipun kamu enggak suka ala rughmi anfik, meskipun kamu enggak suka, Allah sudah angkat saya jadi jadi wali. Fasal ba'da dzalika ala Syekh Ibn Hajar fi ma'dzun ba'dun nisyan lima ya'lam. Setelah itu Syekh Ibn Hajar beberapa ilmunya hilang. Tidak bisa ingat Pak Ibn Hajar ini ulama yang luar biasa. Kehilangan ilmu yang dimiliki itu. Sebagian, ya, sebagian tidak sedikit, banyak itu. Karena tadi punya lintasan yang nggak baik terhadap wali Allah. Akhirnya, dan Syekh Ibn Hajar ini juga wali loh ya, bukan orang biasa Ini Ini orang soleh, alim. Akhirnya beliau tanya sama para ulama yang hidup di zaman itu. Ya, obatnya apa nih biar hafalan-hafalan saya ini kembali semua kok, pada hilang. Tidak ada satupun yang ber, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk atau saran yang tepat. Akhirnya uh, sampai saya Ibn Hajar ini ketemu dengan seorang yang soleh, terus menceritakan asalnya tuh saya begini. Maka oleh orang soleh tadi disarankan, ya tadi ilah Syekh Al-Farghani. Ya udah kamu datangi Syekh Al-Farghani, kamu minta maaf sama dia. Minta maaf sama Syekh Al-Farghani. Akhirnya datang ke sana, minta maaf, ya sama Chef Falcone dimaafkan, tapi disyaratkan suruh motong ayam. Ya, suruh motong ayam eh, ayam jago ya. Suruh motong jago. Dan katakan ilmumu ya, ilmumu disimpan di eh, apa namanya? lehernya jago ini. Jadi kok jagonya ini disembelih nanti ilmunya kembali. Jadi ilmunya ditetapkan di leher jago. Eh, Astagfirullah in kuntu sahatu fi syai'in haitsu qasdi hifdzul mudzakarah. Kata yang nulis, saya minta maaf dan eh, minta kepada Allah kalau yang saya tulis ini salah. Eh, saya cuma menulis apa yang saya saya ingat dan pengen mengingatkan yang yang lain itu. Apa yang sudah kita baca tadi ini ada berapa yang bisa kita garis bawahi? Nomor satu, jangan takut kondisi kita seperti apapun untuk berniat yang baik. Dalam kalam yang lain disebutkan. Jadi kondisi kita seperti apapun, jangan takut berniat yang baik. Meskipun maksiat masih banyak, ilmu masih rendah, dosa bertumpuk-tumpuk, pasang niat yang baik, baik. Habib Ahmad bin Muhammad bin Zubair di, di kalamnya yang lain yang sudah saya baca, beliau mengatakan, meskipun dirimu dalam keadaan punya dosa yang sangat banyak, jangan takut untuk minta derajatnya wali-wali yang yang kutub-kutub itu. Para wali yang derajatnya tinggi-tinggi itu minta sama Allah. Meskipun diri kita ini masih jauh dari itu. Tapi ketika minta sadari, ya Allah saya ini orang buruk. Saya orang yang terburuk. Sambil sadar dirinya buruk, suruh minta yang yang baik, baik. Karena yang bedakan kita dengan orang lain itu niat. Kita mungkin tidak bisa sholat malam satu rakaat, seribu rakaat, nggak bisa. Tapi niat yang kuat bisa mengalahkan orang-orang yang yang sholatnya ribuan rakaat. Kalau niatnya belum belum beres, niatnya belum. Kemudian yang kedua, eh, menolong dakwah menolong dakwah ini memang paling sulit. Karena memang setan tuh paling nggak suka sama sama dakwah. Dakwah tuh macam-macam sifatnya taklum atau taklim seperti ini. Yang begini loh. Itu setan paling nggak suka. Makanya kalau ada uh, orang bisa nolong masjid seperti ini, itu berarti orang-orang yang hebat. Yang bisa mengalahkan setan. Karena biasanya setan itu selalu mengatakan, oh, jangan, ini begini, lebih baik kamu buat bangun masjid, lebih baik kamu buat bangun ini. Kalau bangunan-bangunan masjid itu banyak. Tapi kalau tempat untuk cari ilmu, tempat untuk ngajar dan lain sebagainya, itu kurang diperhatikan oleh orang karena memang setannya tidak tidak mau. Lahib Ahmad bin Umar bin Smith mengajarkan orang untuk tolong nih dakwah. Yang punya ilmu yang nolong dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan dengan tenaganya, apapun yang bisa itu. Yang punya doa ya dengan doanya. Kemudian tadi yang terakhir kalau mengingatkan orang lain harus lemah lembut, nggak boleh dengan kasar. Selalu nasihatnya para ulama gitu, birifkin, dengan lemah lembut dan di hati harus sadar yang saya nasihati ini lebih hebat dari saya. Yang saya nasihati lebih baik dari saya. Tapi seringnya kita tidak. Kalau kita nasihatin orang itu kita pasti merasa lebih hebat dari orang tersebut. Ini orang punya salah di depan mata kelihatan, kita merasa dia lebih hebat dari saya. Sedikit menukil kalam Ibn Arabi, Ibn Arabi berkata, andai kata ada orang bermaksiat di depanku, kelihatan mata bermaksiat, Kemudian orang itu menyingkir dan saya tidak bisa melihat dia sesaat karena terhalang pohon. Ada orang bermaksiat dosa besar depannya Ibn Arabi. Terus orang itu berjalan menyingkir, terhalang pohon, Ibn Arabi nggak bisa lihat lagi orang tersebut. Setelah itu kelihatan lagi orang tadi. Ya setelah melewati pohon, orang itu kelihatan lagi. Kata Ibn Arabi, saya yakin orang itu waliullah. Saya yakin orang itu waliullah. Ketika ditanya, kok bisa beberapa detik yang lalu kamu lihat dia bermaksiat, Kok sekarang kamu bisa bilang dia wali Allah? Maka dijawab, karena saya tidak tahu apa yang terjadi di balik pohon tadi. Bisa jadi dia bertobat dan tobatnya diterima Allah. Allah, uh, eh, Allah sedangkan Allah menyatakan Allah yahibut tawabina wa yahibul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Artinya derajatnya langsung naik menjadi orang-orang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Sulaim juga mengatakan Wa qala Sayyiduna radhiyallahu anhu qala ba'dhum al-afiyatu asratu ajza' kulluha fit taghaful. Faya bakhat man taghafala fi zamanina wa ya sa'adah. Dikatakan oleh Haib Ahmad bin Umar bin Semit, para ulama itu menyatakan keselamatan itu ada 10 bagian. Keselamatan itu ada 10 bidang yang ada 10 hal yang yang bisa menyelamatkan seorang. Ada 10 hal yang bisa buat orang itu afiah, buat orang itu sehat, buat orang itu selamat. Kulluha tapi sepuluh hal itu tercakup dalam satu hal. Sepuluh hal tadi sudah dicakup dalam satu hal. Apakah itu at-taghaful? Melupakan dan memaafkan. Melupakan dan memaafkan. Faya bakhat man taghafal. Sungguh beruntung di zaman ini orang yang bisa melupakan dan memaafkan. Jadi kalau ingat-ingat itu menyebabkan sakit. Tapi kalau melupakan menyebabkan sehat, menyebabkan melupakan kesalahan orang, melupakan hal-hal yang apa namanya nggak nggak enak di di hati kita, apapun itu di, dilupakan. Wa hadal asar athar Habib Ahmad bin Sinil habzi Athar ini tadi kalimat bahwasanya al-afiyah itu semuanya terhadap dalam at-taghaful, dalam melupakan disampaikan dibacakan kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu murid sekaligus temannya Habib Abdullah bin al Haddad radhiyallahu taala anhu. Dan juga asar yang berikut ini dibacakan pada beliau. Asar ini juga kalau kita cari sumbernya susah ya. Jadi kadang ada asar dari para salaf itu kita cari sumbernya susah. Jangan dikatakan tidak ada dalil, dalilnya atau nggak ada sumbernya. Karena dulu tuh banyak ilmu yang dibakar terus dibuang ke sungai. Kitab-kitab oleh orang-orang yang nggak suka sama Islam, banyak kitab yang dibakar terus dibuang di sungai. Atau ada yang dihafal seorang kemudian yang menghafal meninggal dunia. Sehingga kalau dirujuk itu ke atasnya susah ya. Ya'ti 'ala nasi zamanun la yanjufi illa man tahamak. Akan datang zaman, akan datang suatu masa tidak akan selamat orang di zaman itu kecuali orang yang bisa yang tahamak, yang apa ya, pura-pura bodoh. Jadi masa bodoh lah gitu kalau bahasa kita gitu. Masa bodoh lah. Enggak terlampau dipikir-pikir gitu, enggak terlalu diingat-ingat yang selamat cuma orang-orang yang seperti itu. Kalau memikir-mikirkan, ya mau inget-inget terus, maka dia tidak akan selamat. Bodoni kalau Jawa ya. Nah, itu diterangkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Wa qala Sayyiduna Ahmad bin Zain Al-Habsi yakni taghafala watabailah. tabailah. Yakni taghafala wa Yang dimaksud tahamak itu adalah melupakan dan masa bodoh ya, e, berpura-pura bodoh gitu, nggak terlampau dianggap. Nah, bukan berarti menjadi bodoh benar, bukan. Bukan berarti menjadi bodoh benar. Wa adatul insan idza salima minal mukhawalatah yastafid husnadhon hatta bil asrar. Biasanya orang itu kalau tidak bergaul dengan orang lain, siapa yang tidak bergaul dengan orang lain, Enggak bergaul dengan orang banyak, maka dia akan bisa menjadi husnudzon. Dia akan bisa menjadi husnudzon hatta bil asrar. Bahkan sampai kepada orang yang jelas-jelas maksiat pun dia bisa husnudon Kalau tidak bergaul dengan masyarakat. Li'anna zaman zaman taghaful wa taghafur wa muhalah. Zaman ini adalah zaman kita untuk melupakan kesalahan orang lain dan memaafkan kesalahan orang orang lain.